karena Rasul memperingatkan umatnya dari bid'ah sebelum munculnya bid'ah tadi yang berikutnya al-muallif rahimahullah membawakan athar Hudzaifah ibn yaman radhiyallahu anhu عن حذيفة رضي الله عنه قال در حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لبركاته كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها fa'innal awwalam fa'innal awwala lam yada' lil akhari maqala fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum beliau menjelaskan ini merupakan kaidah kaum muslimin dalam menilai sebuah ritual kata beliau semua bentuk ibadah semua bentuk peribadatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan kalian lakukan itu kalian jangan menganggapnya sebagai sebuah ibadah sebab generasi pertama ini tidak lagi meninggalkan ruang bagi generasi yang terakhir artinya semua sudah diamalkan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam satu demi satu sampai sempurnanya agama ini. Sampai turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka kaidahnya semua ritual-ritual ibadah. Amalan-amalan yang diniatkan sebagai ibadah Ucapan-ucapan yang diniatkan sebagai ibadah ternyata tidak pernah ada di zaman para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka bukan namanya ibadah. Berarti namanya bid'ah. Di sini barakallahu fikum beliau memberikan sebuah kaidah penting dalam menilai sebuah ibadah. Ibadah itu harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini muhim jiddan. Selain itu dinyatakan bukan ibadah alias bid'ah. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah wahai segenap para qari-qari, wahai para ulama-ulama. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, ambillah tempuhlah jalan orang-orang sebelum kalian dari kalangan para sahabat. Sehingga dalam perkara ibadah mencontoh Rasul dan para sahabatnya. Yang tidak masuk dalam kategori tadi maka bukan termasuk ibadah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala beliau menyatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna muhammadan khana risalah Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Fama lam yakun yawma idzin dina falayakun al-yawma dina. Barang siapa yang membuat sebuah kebid'ahan pada agama ini yang dia anggap sebagai perkara baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi kita Muhammad berkhianat dalam menyampaikan risalah. Sebab Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Sempurna agama Islam ini. Maka segala sesuatu yang pada hari itu Para zaman Rasul, Para zaman sahabat bukan sebagai agama, bukan sebagai ibadah. Maka di zaman sekarang pun bukan sebagai agama, bukan sebagai ibadah. Patokannya zaman Rasul dan para sahabat. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dan eh, diriwayatkan juga dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Kata beliau man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdal hadhihi al-ummati wa abarraha quluba wa a'maquha ilma wa aqalluha takallufa Barang siapa yang ingin mencari bimbingan sunnah mencontoh sunnah hendaklah mencari bimbingan sunnah mencontoh sunnah orang-orang yang telah wafat sebab orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah yang dimaukan adalah mereka para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat yang paling afdal yang paling bagus hatinya yang paling dalam keilmuannya yang paling sedikit takallufnya sehingga ini kaidah berikutnya Patokan sesuatu itu dinyatakan ibadah ketika ada bimbingan Rasul padanya dan contoh sahabat dalam mengamalkannya. Maka segala sesuatu dari ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang tidak pernah ada di zamannya Rasul, tidak pernah diperhatikan oleh para sahabat, maka dikatakan bid'ah. Barakallahu fikum. Ini wadih. Ikhwanu bin azakumullah. Bid'ah dengan makna yang diterangkan di awal seperti yang disebutkan ya, Ikhwan adalah dolalah kesesatan. Bid'ah di kalangan para ulama salaf itu mazmumah, tercela. Ada beberapa sebab beberapa sebab yang menunjukkan yang membuat amalia bid'ah dikatakan tercela. Dikatakan tercela, mazmumah. Yang pertama ialah Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulukinya sebagai dalalah kesesatan. Kullu bid'atin dalalah. Yang kedua, dikarenakan Rasulullah alaihi wasallam mengancam mengancam amal-amal bid'ah tadi dengan neraka. Wa kullu dalalatin finnar dan semua perkara yang sesat tempatnya dalam neraka diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang ketiga, dikarenakan yang namanya bid'ah melakukan perkara-perkara bid'ah akan memunculkan fitnah. Sebab orang itu terfitnah dunia akhirat. Sebab orang itu mendapatkan azab yang pedih dunia akhirat. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendalah waspada, hendalah hati-hati orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul, yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah di dunia, fitnah di akhirat nanti. Azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat nanti. Yang yang yang berikutnya, yang keempat. Kenapa bid'ah dikatakan tercela? Yang keempat ialah barakallahu fikum dikarenakan orang-orang yang membuat kebid'ahan-kebid'ahan berarti dia telah menuduh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Seperti pernyataan Imam Malik di atas. Kata Imam Malik rahimahullah, "Man ibtada'a fi man ibtada'a fi dini bid'atan yarauha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat sebuah bid'ah pada agama ini yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Seolah-olah dia mengatakan ada perkara baru yang Rasul belum sampaikan. Saya yang tahu. Seolah-olah dia mengatakan saya menemukan perkara baru saya menemukan perkara ibadah yang belum diketahui Rasul, yang belum diamalkan Rasul, yang belum didakwakan Rasul sallallahu Ini merupakan tuduhan yang sangat keji barakallahu. Menuduh Rasul berkhianat di dalam menyampaikan risalah dakwah. Allahul musta'an. Yang berikutnya, dikarenakan orang-orang yang terjatuh di dalam amaliyah-amaliyah bid'ah dia akan sulit untuk bertaubat, sulit untuk insaf, dikarenakan dia merasa di atas kebenaran, di atas ibadah, di atas takarub kepada Allah Azza wa Maka oleh karena itulah iblis la'anahullah lebih menyukai bid'ah dibandingkan kemaksiatan. Seperti ucapan Al-Imam Thawri rahimahullahu taala Beliau mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Orang yang berbuat kemaksiatan gampang insaf. Sementara yang jatuh dalam kebid'ahan sulit untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Yang berikutnya, dikarenakan yang namanya bid'ah barakallahu fikum pintu masuk menuju kepada kekufuran dengan tanpa dia sadari. Dulu para ulama ussalaf pernah menyatakan yang namanya al-bid'atu baridul kufur. Bid'ah itu tukang pos menuju kekufuran. Disebutkan dalam lafaz yang lain mereka mengatakan al bid'atu dihlizul kufur. Yang namanya bid'ah pintu masuk utama, pintu utama masuk ke dalam kekufuran-kekufuran yang ada. Awalnya ke, awalnya kebid'ahan, ujungnya kekufuran tanpa dia sadari. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya barakallahu fikum yang menunjukkan kepada kita ikhwan fillah tercelanya sebuah bid'ah. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir dari poin tadi ya ikhwan ialah bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan itu akan menyeret pelakunya kepada tindakan anarkis. Kebid'ahan-kebid'ahan itu akan menyeret pelakunya kepada tindakan anarkis. Bisa melakukan aksi-aksi fisik, bahkan mungkin sampai pertumpahan darah. Diriwayatkan dari Abu Kilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah salah seorang tabi'in muridnya eh, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu an Abu Kilab mengatakan mabtada'a rajulun bid'atan illa istahal as-sayf wa fi lafdhin illa kana akhiru amrihi as-sayf tidaklah orang itu jatuh dalam kebid'ahan mengada-adakan perkara bid'ah pada agama ini Melainkan ujungnya nanti menghalalkan pedang. Dalam lafaz yang lain melainkan akhir perkaranya nanti pedang. Berujung kepada fisik, berujung kepada anarkis, berujung kepada pertumpahan darah. Itu bahaya bid'ah. Al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala dalam bukunya Syarhus Sunnah Beliau menjelaskan wa'lam annal ahwa'a kullaha radiyah. Ketahuilah bahwasanya hawa nafsu hawa nafsu bid'ah bid'ah itu kulluha radiyah semuanya membinasakan. Radiyah muhlikah membinasakan akidah seseorang membinasakan manhaj seseorang, membinasakan agama seseorang, membinasakan ibadah seseorang, bahkan membinasakan akhlak, adab seseorang. Radiyah. Belum mengatakan setelah itu, wa kulluha tad'u ila saif. Dan semua yang namanya bid'ah mengajak menyeret pelakunya kepada tindakan pedang. Sebut saja yang namanya Khawarij dikenal dengan gerakan reaksioner menggunakan pedang. Sebut saja yang namanya Syiah Rafidah, Ismailiyah Karamitah yang pernah membantai umat Islam di dalam pelataran Ka'bah di musim-musim haji, mencuri Hajar Aswad dan segala macamnya. Syiah Rafidah, Ismailiyah Karamitah Sebut saja yang namanya Mu'tazilah Jahmiyah pada fitnah khalqul Quran yang membunuh para ulama, membunuh kaum muslimin yang tidak mau mengatakan Al-Quran dalam makhluk. Sampai memenjara Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Anak kisah ya mengerikan. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain dari kalangan sahabul ahwa'i wal bidah. Barakallahu fikum yang berujung kepada pedang. Ini bahaya laten sebuah bid'ah. Awalnya itu kecil, dianggap remeh, tapi ujungnya ketika dibiarkan, ketika besar, punya kekuasaan, punya kekuatan, ujungnya adalah pedang. Itu sebabnya Al-Mu'allif rahimahullah membawakan kisah sejarahnya kaum Khawarij. Bagaimana orang-orang Khawarij ini barakallahu fikum menjadi kaum pemberontak yang menghalalkan darahnya kaum muslimin itu cikal bakalnya dianggap remeh melakukan sebuah amalia bid'ah dalam bentuk zikir menggunakan kerikil-kerikil yang dihitung oleh mereka berikut riwayatnya kita baca qala al-muallif rahimahullah wa qala darimi rahimahullah akhbarana al-hakam ibn mubarak qala ambana umar ibn yahya Qala sami'tu abi yuhadithu an abi. Qal dia berkata. Kunna najlisu ala babi Abdullah ibni Mas'udin qabla salatil ghadat. Fa'idha kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Kami dahulu, para tabi'in, murid-murid bin Mas'ud, kami dahulu biasa duduk di sekitaran pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum mengerjakan sholat. Kebiasaannya kalau beliau keluar kita berjalan bersama dengan beliau menuju ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Pada hari itu tiba-tiba datang sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Fakal bertanya, "Akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd?" Apakah Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud telah keluar Kulna la. Belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Maka Abu Musa pun duduk bersama, kari, bersama kami hingga Ibn Mas'ud keluar dari rumahnya. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika Ibn Mas'ud telah keluar dari rumahnya, kita semuanya berdiri bersama-sama beliau menuju ke dalam masjid. Faqala Abu Musa. Ketika itu Abu Musa al-Ash'ari melaporkan sebuah kejadian di masjid kepada Ibnu Mas'ud. Ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran angkartu. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Wahai Abu Abdurrahman, tadi barusan saya lihat di masjid ini suatu perkara sebuah kejadian yang saya ingkari. Kok aneh gitu loh. Belum pernah saya melazang yang, yang semacam ini. Tapi saya lihat alhamdulillah aja kebaikan. Bayangkan tersamarkan kepada sahabat Abu Musa al Ashari. Saya mengingkari, tapi kok kayak baik ya gitu. Qala famahu. Kejadian apa itu? Kata Ibnu Mas'ud. Faqala in istafa satarah. Kata Abu Musa, kalau kamu umur panjang, kamu akan menyaksikan peristiwa itu. Kala katanya Abu Musa eh, melaporkan. Ra'aitu fil masjid. Tolong camkan baik-baik asal muasal penyimpangan khawarij. Ra'aitu fil masjid qauman hilakan julusa yantadhiruna shalah. Barusan aku udah di masjid suatu kaum mengadakan halakoh-halakoh duduk melingkar bikin halakoh duduk melingkar menunggu datangnya waktu sholat fi kulli fi mereka bikin banyak halakoh-halakoh di masing-masing halakoh tadi ada satu orang yang memimpin wa aidihim hasa di tangan mereka ada kerikil-kerikil Fayakul maka laki-laki yang memimpin tadi mengatakan gabiru mi'ah. Ah, takbir seratus kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. mi'ah. Mereka takbir seratus kali. Sambil kerikilnya diputar. Allahu akbar. Allahu akbar diputar sana. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar diputar sampai keliling halakah seratus kali. Fayakul halilu mi'ah. Ha, tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fayuhalliluna mi'ah. Mereka semua tahlil 100 kali. Wa yakul sabbihu mi'ah. Fayusabbihuna mi'ah. Dia mengatakan lagi tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah sambil kerikilnya berjalan. Subhanallah, subhanallah fayusabbihuna mi'ah. Kata Abu Musa, saya mengingkari perbuatan ini. Kok aneh gitu loh cara kayak gini. Tapi baik. Mau berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Ini gimana ini? Kala kata Ibnu Mas'ud, "Famadza qulta lahum?" Apa yang kamu katakan sama mereka ini? qultu kata Abu Musa, "Ma qultu lahum syai'a." Intidhara ra'yik au intidhara amrik. Subhanallah. Aku belum mengatakan apapun kepada mereka. Aku menunggu pendapat engkau Ibnu Mas'ud. Bayangkan Abu Musa, sahabat yang mulia, ulamanya sahabat, qadinya sahabat, muftinya sahabat. Tapi Ibnu Mas'ud lebih alim. Mereka atau beliau menyerahkan dulu kepada para ulamanya. Itu adabnya kaum salaf. Hmm, jangan langsung komentar, serahkan kepada ahlinya, biarkan mereka berbicara, antum ikuti mereka. Saya tunggu pendapat kamu. Qala berkata Ibnu Mas'ud, "Afala amartahum ayyutu sayiatihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'?" Kenapa enggak kamu katakan kepada mereka? Kenapa tidak kamu perintahkan kepada mereka supaya menghitung-hitung saja kesalahan-kesalahan mereka itu? Dan kamu jamin untuk mereka kebaikan mereka sedikit pun tidak akan sia-sia. Thumma mada. Al-muhim beliau pun berangkat ke masjid. Wa madaina ma'ahu kita pun berangkat bersama dengan Ibnu Mas'ud. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq. Sampai masuk masjid masih didapati satu halakoh dari halakoh-halakoh tadi. Ibnu Mas'ud menuju ke sana. waqafa alaihim. Lalu Ibnu Mas'ud berdiri di depan mereka. Berdiri di depan mereka. Qala ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Tindakan apa ini? Perbuatan apa ini yang saya saksikan kamu berbuat sekali ini? Apa ini? Kalu ya Aba Abdurrahman hasa Na'udu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Aba Abdurrahman, kerikil pas hanya kerikil. Kami menghitung-hitung tasbih, takbir, tahlil dengan kerikil-kerikil tadi. Enggak ngapa-ngapain, zikir-zikir, tasbih, takbir, tahmid menggunakan kerikil-kerikil tadi. Menggunakan kerikil-kerikil tadi. Kala maka berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, fa'udu sayiatikum. Hitung saja kesalahan-kesalahan kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku jamin tidak akan ada yang hilang sedikit pun dari kebaikan-kebaikan kalian. Beliau mengingkari. Kata Ibnu Mas'ud, hakum ya umat Muhammad." Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kamu ini binasa. Alangkah cepatnya kamu ini binasa. Haula'i sohbatu nabiyyikum mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Alangkah cepatnya kamu binasa wahai umat Muhammad. Lihat itu. Para sahabat Nabi masih banyak yang masih hidup. Pakaiannya Rasul belum rusak. Bejana Rasul belum pada pecah. Artinya baru kemarin Rasul wafat. Sudah binasa kayak begini. Walladzi nafsi biyadih. Sungguh demi Allah kata bin Mas'ud. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad au muftatihu baba Kalian ini di atas sebuah agama yang lebih baik dari agama Nabi Muhammad ataukah kamu ini membuka pintu kesesatan? Ya, sama-sama enggak gak bagus pilihannya ya kawan. Punya agama yang lain kafir. Membuka pintu penyimpangan sesat bid'ah. Kalau mereka mengatakan ya Abu Abdurrahman wallahi ya Abu Abdurrahman Ma'arudna ilal khair. Ini alasannya ahli bid'ah di sepanjang zaman sepanjang masa. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan hanya kebaikan saja. Kami cuma berpikir saja. Kala kata beliau, kam min muridin lil khairi la Betapa banyak orang yang mendambakan kebaikan tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis kepada kami anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqihim bahwasanya nanti akan muncul suatu kaum membaca Al-Qur'an tidak sampai tenggorokan mereka wa aimullah kata Ibnu Mas'ud demi Allah la'alla aktsarahum minkum saya khawatir jangan-jangan mayoritas kaum tadi dari kalangan kalian-kalian ini. Tsumma tawalla anhum. Kemudian beliau berpaling dari mereka. Diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Katanya Amr bin Salamah faqala Umar bin Salamah ra'aina ammata al hilaq yuta'inunana yauman nahrawan ma'al khawarij. Betul. Katanya Amr bin Salamah radhiyallahu an, kami menyaksikan mayoritas orang-orang di halako-halako tadi menikam kami, menyerang kami pada perang Nahrawan bersama dengan rombongan Khawarij. Allahul musta'an. Ini kisah sahih ya ikhwan masyhur dari banyak jalan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari kisah ini banyak faedah. Yang pertama yang namanya bid'ah seperti yang terangkan di awal, tariqah tariqah bid'ah mirip-mirip dengan syariat. Zikir, tasbih, takbir, tahlil ya. Mirip. Makanya mereka mengatakan kami cuma tasbih saja, zikir saja. Yang membedakan adalah keifiyahnya Ketika mereka membuat kaifiat tertentu, berzikirnya harus berhalakoh-halakoh, menggunakan kerikil-kerikil, dihitung-hitung itu, menggunakan kerikil. Maka, itu, maka dikatakan bid'ah oleh Ibnu Mas'ud. Tidak menyalahkan tasbihnya, tidak menyalahkan tahlilnya, tidak menyalahkan takbir dan tahmidnya. Yang disalahkan adalah kaifiahnya, tata cara zikirnya yang tidak ada contoh Rasul padanya. Keras pengingkaran beliau. Cepat sekali kamu ini binasa. Kamu itu di atas sebuah agama yang lebih baik dari agama Islam, agama Nabi Muhammad, atau kamu membuka pintu penyimpangan. Kamu itu orang kafir atau kamu tadi gitu ya. Luar biasa. Yang kedua, ini menunjukkan bahaya laten yang namanya kebid'ahan betul-betul menghancurkan akidah seorang, membinasakan agama seseorang. Yang tadinya dianggap kecil, hanya kumpulan kaum yang berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, barakallahu fikum, menggunakan kerikil-kerikil. Tapi dampak kedepannya barakallahu fikum ialah mereka bergabung bersama dengan orang-orang khawarij tidak memerangi muslimin biasa yang mereka perangi para sahabatnya Rasul SAW. Yang mereka perangi para tabiin, orang-orang terbaik dari kalangan kaum muslimin sepanjang masa. Bayangkan awalnya zikir-zikir biasa, ujungnya apa ya, Ikhwan? Pedang. Hah? Ujungnya apa ya, Ikhwan? Pedang. Itu bahaya laten bid'ah. Apapun bid'ahnya barakallahu fikum, sekecil apapun jangan diremehkan. Kecil, membesar, besar, besar, besar, besar, besar, punya kekuatan, kekuasaan, punya masa, ujungnya pertumpahan darah. Dan ingat yang dibantai itu bukan orang-orang fasik. Yang dibantai itu bukan orang-orang fajir. Yang dibantai itu adalah ahlu sunnah wal jamaah Dulu yang dibantai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang dibantai para tabi'in rahimahumullahu taala. Hati-hati. Jangan meremehkan bid'ah sekecil apapun. Apalagi menumbuh suburkan yang namanya kebid'ahan. Apalagi mengkampanyekan kebid'ahan. Hati-hati. Di samping akidahmu rusak ibadah kamu rusak, agama kamu rusak, dikhawatirkan di ujungnya nanti menghalalkan pedang. Dan itu yang terjadi di sepanjang sejarah umat Islam, kebid'ahan-kebid'ahan yang sempat punya power, punya kekuasaan, pasti melaksanakan pembantaian-pembantaian yang dibantai dari kalangan kaum muslimin, ahlu sunnati wal jamaah, khawarij. Itu dari mulai zaman Khalifah Uthman bin Affan, Terus sampai khilafah Bani Abbasiyah. Terus sampai sekarang. Sampai yang melukai mana nanti, sampai ketemu dengan Dajjal. Selalu menghunuskan pedang kaum Khawarij. Syiah Rafidah juga demikian. Itu luar biasa pada masa-masa lalu ya Ikhwan luar biasa. Sampai sekarang ini nampak bagaimana mereka me, e, menegakkan atau mengangkat senjata membantai umat Islam kaum muslimin di belahan dunia Timur Tengah sana di pantai di Syria hampir setengah juta orang ahlu sunnah di Irak di, di Syria di Yaman dan segala macamnya dari kalangan Syiah dari kalangan Mu'tazilah Jahmiyah pada masa Imam Ahmad ibnu Hambar rahimahullah fitnah khalqul Quran yang dibantai para ulama ahli hadis ahli fikih ahli tafsir semua alim ulama dibantai kaum muslimin dibantai dicambuk dipenjara dikarenakan tidak mau menggunakan ideologi kufurnya mereka. Orang-orang sufiyah kebatinan juga demikian. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan meremehkan yang namanya bid'ah sekecil apapun yang namanya bid'ah akan tumbuh besar ujungnya pedang. Dan disebutkan oleh para ulama terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang namanya ahlul bid'ah itu kal aqarib kayak kala jengking menyembunyikan badannya, menampilkan sengatnya. Kapanpun mereka punya kesempatan, punya kekuatan, mereka akan menyengat dengan sengatnya dan menampilkan fisiknya. Siapapun yang dekat dengan mereka akan ditimpa oleh sengatan-sengatan mereka. Itu mereka awalnya lagi tidak punya masa sudah, insya Allah bergaul dengan bagus, sudah bikin makar di belakang, konspirasi segala macam begitu kuat punya kekuasaan, langsung menampilkan jati dirinya, langsung menumpahkan yang namanya darah. Allahul musta'an. Hati-hati ya. Maka di sini penting menerapkan prinsip Islam wal muslimin, wajib mewaspadai bid'ah dan wajib mewaspadai semua kebid'ahan-kebid'ahan yang ada dan wajib untuk mewaspadai gerakan-gerakan makarnya ashabul ahwa'i wal bid'ah barakallahu fikum di zaman sekarang ya ikhwan, mereka ini tidak sungkan-sungkan untuk berkonspirasi dengan orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud dan Nasara. Barakallahu Lebih parah dari sebelumnya, barakallahu fikum. Ala ini yang e, perlu ditambah e, e, oleh kita semuanya ikhwan. Wujub at-tahdzir al bid'ah, wajib mewaspadai bid'ah untuk menyelamatkan agama kita, manhaj akidah kita menyelamatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal ibadah ikhlas di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Wallahu taala alam bisawab.